Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ma ba'du. Kita melanjutkan kajian fiqih. Masih kitabun nikah, ini bab yang terakhir. Bab al-hidanah. Bab tentang uh, pengasuhan Eh, al-hidonah atau hadonah maknanya adalah ri'ayatu wa hifazatu wa tarbiyatu sigar tarbiyatan salimatan hatta yablugu adalah e, menjaga mengurusi dan mentarbiyah anak-anak kecil dengan tarbiyah yang salimah yang benar sampai mereka balik itu namanya hidana jadi e, mengasuh mengurusi menjaga mendidik anak kecil dengan pendidikan yang baik e, sampai mereka balik itu disebut hidana hukum-hukumnya di sini tajibu adal abawaini li auladihim as-sighar. Uh, apa kedua orang tua wajib mengurusi anak-anak mereka yang masih kecil. Jadi kewajiban itu kepada ibu bapak dulu. Fa'ilam yakun fa'ilam yakunil abawan kalau tidak ada kedua orang tua ibu bapak sudah tidak ada maka fal akrabu fal akrab maka yang lebih dekat yang apa semakin dekat kepada e, anak itu dari sisi nasab maka yang lebih e, apa berhak lebih wajib fa'ilam yakunu kalau mereka nggak ada jadi jalur e, nasab kerabat tidak ada fa'ala jama'atil muslimin maka kewajiban jamaah kaum muslimin kaum muslimin syarat keseluruhan nanti siapa yang e, mau mengambil nanti nafkahnya dari baitul mal kalau memang tidak ada harta yang dimiliki anak tersebut makanya ada bab nanti apa lakit anak apa temuan anak hilang gitu kan ketika tidak ada yang mengklaim maka imam yang apa men, e, kewajiban imam nanti e, kalau anak itu tidak bawa harta berarti dari baitul mal di kewajiban pertama adalah kepada kedua orang tua kemudian e, kemudian ida e, furriqa bainal abawain kalau pisah kedua orang tua baik dengan fasah atau dengan perceraian. Fal ummu ahaqqu bihidanati tifli ma lam tatazawwaj. Maka si ibu ya lebih berhak untuk mengasuh anaknya selagi dia belum menikah. Jadi kalau suami istri punya anak masih kecil terus mereka cerai atau fasah ya anak ini kewajiban siapa yang lebih berhak mengurusi anak ini? Anak ini. Maka di sini ibu yang lebih berhak untuk mengurusi anak ini selagi si ibu belum menikah lagi. Berdasarkan hadis Abdullah ibnu Ammar ibnu As, an ra'atan qalat ya Rasulullah, inna bni hadza kana batni lahu wi'aan wa hijri lahu hiwaan wa sadji lahu siqaan. وزعم أبوه أنه ينزئه مني فقال أنت أحق به ما لم تنكه uh, seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW Wasallam, sesungguhnya anak saya ini perut saya adalah dulu wadahnya terus pangkuan saya adalah tempat perlindungannya dan kedua apa puting saya ini adalah uh, apa tempat minumnya dan bapaknya dia mengklaim akan mencabut anak itu dari saya akan mengambil akan merampas anak dari saya maka Rasul mengatakan anti ahakku bihi malam tankihi kamu lebih berhak untuk mengurusi anak tersebut selagi kamu belum menikah hadis riwayat Imam Ahmad Abu Dawud disayangkan oleh Al Hakim jadi ibu Eh, lebih berhak terhadap si anak uh, selagi ibu belum menikah. Fa'ilam takun, nah kalau tidak ada ibu, ibunya meninggal dunia umpamanya, atau ibunya apa kabur umpamanya kan. Fa'umul um, maka nenek, ibunya si ibu itu, neneknya, al-jeddah. Fa'ilam takun, kalau nggak ada nenek, fal maka bibi maksudnya saudarinya si ibu itu kholah karena e, eh, saudara apa saudara e, ibu kita itu namanya hal baik paman maupun wa ya saudarinya namanya kholah ya, nah, kalau saudara bapak kita namanya am baik paman atau wa nah kalau saudarinya namanya ammah nah, di sini eh, kalau nenek gak ada maka saudari si ibu itu yang apa lebih berhak. Karena Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Al Bukhari dan Muslim, al khalatu bimansilatil um. Khalah itu apa e, berposisi seperti ibu. Itu. Terus yajibu ayyakun al hadinu awil hadinatu musliman baligon aqilan hurran qadiran ala tarbiyati za akhlaqin yang mengasuh baik laki-laki maupun perempuan mesti apa syaratnya muslim balik terus berakal merdeka mampu mendidik dan berakhlak kalau apa bukan muslim kenapa Allah mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir jalan untuk menguasai orang mukmin. Ini khabar bisa juga makna larangan Allah tidak memperkenankan orang memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang muslim, orang mukmin. Sedangkan uh, eh, hidona pendidikan itu adalah bentuk penguasaan karena akan apa mengarahkan anak itu karena apa kul maulid mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassiranihi au yumajisani au dalam hadis yang lain yusyrikani jadi kedua orang tua jadi al mansya eh, apa tempat dia tumbuh itu yang mendidik dia jadi muslim nasrani apa Yahudi atau yang lainnya makanya kalau bapaknya sekuler ya didik anak untuk jadi sekuler makanya wajib muslim terus eh, balik kalau tidak balik ya tidak apa ya tidak bisa ngurus kan terus berakal orang gila tidak bisa ngurus huron merdeka karena oh, hamba saya itu dia apa di bawah kendali orang lain terus mampu untuk mendidik kalau tidak mampu seperti umpamanya uh, apa umpamanya si punya bapak, bapak muslim tapi apa umpamanya nggak ada di rumah terus gitu kan kan apa tidak bisa mendidik terus juga za akhlak orangnya berakhlak kalau orangnya apa fasik atau buruk itu pengaruh sama anak kemudian uh, yukhayyaru at-tiflu al-mumayyiz al-mumayyizu baina aba baina abihi wa ummihi fi halati ikhtilafin fi halati ikhtilaf uh, anak kecil yang sudah mumayyiz mumayyiz itu umur 6 tahun ke atas ya udah bisa apa bedain itu kan mumayyiz makanya orang mumayyiz kan salatnya apa sah itu kan sudah memiliki nilai walaupun belum balik kan belum balik tapi sudah uh, sudah bisa membedakan itu namanya mumayis. nah ketika terjadi perselisihan antara apa si ibu dan si bapak mana yang uh, si, uh, mereka berseli, uh, merasa paling berhak maka di sini apa si anak suruh milih tapi anak yang mumayis yang sudah bisa memilih kalau anak yang masih kecil dia tidak bisa milih. Waman yakhtaruhu fahuwa ahakku bihi. Orang yang dipilih oleh si anak itu, baik ibunya atau bapaknya, itulah yang yang lebih berhak. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khayyara gulaman baina abihi wa ummi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh si anak untuk memilih antara ibu, antara bapak dan ibunya. hadis riwayat At-Tirmidzi juga dalam satu riwayat Rasul mengatakan uh, mana hadis itu mengatakan seorang perempuan ya Rasulullah inna uh, eh, zauji yuridu ayyazha ayyazha babibni suamiku ingin mengambil anak saya ini waqad nafa'ani min bi'ri abi inabah Pokoknya nafa'ani wasakoni memberi abi inabah. Dia sudah memberikan ya bisalah membantu saya ngambil ayat dari e, bi'r sumur inabah. Terus saja juga datang suaminya. Terus mengatakan, ya gulam, haza abuk, wa umuk, fakhud biyadi ahadihi masyi'ta. Pilih mana yang kamu suka. Fa akhadha biyadi ummihi fantalakat bihi. Dia milih bersama ibunya terus dibawa pergi sama ibunya itu kalau sudah mumayyiz Kemudian yajibu 'alal ab idza kana tiflu fi hidanatihi alla yamna'a ummahu min ziyaratihi li anna dzalika min qat'ir rahim. Si bapak ya bila dia yang apa e, eh, menghidonah si anak itu dia wajib atau dia tidak boleh melarang si ibunya dari menziarahi anak ini. Jadi kalau si bapak yang ngurusi tidak boleh melarang apa ibunya datang e, melarang menziarahi anak tersebut. Kenapa? Karena itu termasuk memutus apa arrohim. Biarkan ibunya menziarahi. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yunzaru ila maslahati tifli fi halatis safar li ahadil abawaini ma'aman yakun. Ketika uh, safar ya, maka si anak ini uh, eh, untuk apa diperhatikan mana yang lebih maslahat buat anak. Apakah ikut sama bapaknya yang safar atau bersama ibunya yang tidak safar. Yang jelas dalam semua keadaan yang lebih diutamakan itu adalah maslahat si anak baik din maupun dunianya makanya apalagi ke negara kafir gini kan kalau negara Islam ketika milih umpamanya tadi kan Rasul mengatakan e, kalau si ibunya lebih belum menikah lagi gitu kan lebih berhak gitu kan tapi kalau ibunya rusak gitu kan ibunya rusak umpamanya uh, suaminya bagus uh, di negara seperti ini maka kalau bersama ibunya bisa rusak kan kalau di negara Islam semua apa di bawah kendali imam gitu kan. jadi maksudnya di sini mana yang lebih maslahat bagi anak tersebut baik din maupun dunianya makanya di sini yajibu alal qudah ayyura'u maslahat maslahat tifli indal hukmi wa yanzuru li akhlaqil hadinin fayu'ti atifla liman kana za khuluqin wa dinin. Para kodi wajib memperhatikan maslahat si anak saat apa? Memutuskan. Dan memperhatikan mana orang-orang yang berakhlak di antara orang-orang yang akan mengurus itu. Sehingga si anak itu diberikan kepada orang yang berakhlak lagi apa orang yang taat beragama. Jadi intinya tadi apa e, maslahat anak untuk din dan dunia itu yang lebih di, diutamakan. Jadi itu e, kaitan masalah siapa yang lebih berhak e, dan yang lebih utama adalah orang yang lebih bisa menjaga din dan dunia anak tersebut. Di sini tanbih alal ab al mahdun lahu nafaqatu waladihi wa ujratul hadinah bihasbi halihi li anna al hadinata kal murdiati wal murdiatu laha ajr rada. uh, eh, bapak yang anaknya diasuh oleh ibunya, maksudnya e, ibu si anak gitu kan. Si bapak itu wajib bapak memberikan nafkah buat si anak itu Terus juga upah bagi ibunya yang apa? Yang mengasuh itu. Sesuai dengan apa? Kondisi. Karena ibu yang mengasuh itu seperti wanita yang menyusui. Sebagaimana wanita yang menyusui walaupun mantan maksud mantan istrinya gitu kan, berarti kan ibu si anak gitu kan. uh, maksudnya uh, menyusukan kepada orang lain ya, maksudnya bukan si ibu. Maksudnya kalau menyusukan kepada orang lain kan wajib diopah. Nah, begitu juga ketika yang mengurusi tersebut apa ibunya, ibunya sendiri. Tapi nafkah wajib diberikan oleh si bapak anak tersebut. Karena Allah mengatakan, fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Bila mereka menyusukan buat kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya illa an tatatawwa'a an tatawwa'a al-hadinatu bi khidmatiha fala syai'a fi dzalika. Kecuali kalau mau sukarela. Si ibu yang mengasuh mau sukarela tanpa dibayar nggak apa-apa. Kemudian eh, hatta mata yasqutu haqqul eh, hidana anil hadinah sampai kapan hak pengasuhan itu gugur dari orang yang mengasuh. Di sini gugur pada berapa keadaan? Pertama, idza kanat majnunatan au ma'tuha. Bila si ibu maksudnya yang meng, yang mengasuh itu apa? Majnunah, jadi kira atau jadi idiot. Itu gugur. Kemudian idza kanat maridah maradan mu'diyan juzam wa ghairihi. Bila sakit dengan penyakit yang menular seperti kusta dan yang lainnya. Idza kanat saghiratan ghaira balighatin wala rasyidah. Bila masih kecil ya, tidak belum balik juga belum eh, sampai kepada rusdu rusdu belum memayiz gitu. tidak atau kadang-kadang balik juga. sudah balik tapi tidak apa tidak rasyidah rasyidah itu e, tidak bisa ngurus dengan baik juga idza kanat ajizatan an siyanati tifli wal muhafazati ala badanihi wa aqlihi wa dinihi bila si wanita tersebut tidak mampu menjaga si anak baik badannya, akalnya maupun dinnya. Kemudian idza kanat kafiratan khasyata eh, khasyatan ala dini tifli wa aqaidi. Bila kafir, si ibu itu kafir. Karena apa? Khawatir e, membahayakan din dan akidah si anak tersebut. Karena Allah mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirin ala mu'minina sabila. Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Jadi intinya bahwa kaitan dengan masalah khidonah itu yang diperhatikan maslahat si anak tersebut din dunia dan badannya terus wajib atas si bapak untuk memberikan nafkah bagi si anak ketika diurus oleh orang lain berikut apa upah e, pengasuhan tersebut kalau memang minta bayaran kita cukupkan wa ala alihi Subhanakallahumma bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.